وبعد أيها الإخوة في الله يسرني في هذا اليوم المبارك إن شاء الله أن ألتقي بكم في هذا المستشفى مستشفى الإرشاد وفي هذا المسجد الجديد ما شاء الله الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله مباركا عليكم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma <clears throat> Bapak dan Ibu-ibu yang oleh Allah Taala. Beliau Syekh Jalal memulai pengajian kita kali ini dengan memuji Allah Taala dan bersolawat kepada Rasulullah SAW dan beliau mengatakan bahwa beliau sangat gembira bisa bertemu dengan jamaah di masjid yang baru ini di rumah sakit Siti Khadijah. Semoga pertemuan kita ini pertemuan yang diberkati oleh Allah Taala terlebih di bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan. وأذنوا لي بارك الله فيكم أن نتحدث مع حضراتكم حول ركن مهم من أركان الدين وأساس عظيم من أسسه ألا وهو نية المسلم pada kesempatan kita kali ini kita akan berbicara tentang pokok agama yang sangat penting dan fondasi Islam yang sangat urgen yaitu pembahasan yang berkaitan tentang niat niat bagaimana meluruskan niat seorang muslim dalam hatinya أولا يجب علينا أن نعلم أن النية محلها القلب وهي عمل من أعماله ولذلك فهي بيد الله تبارك وتعالى هذا من جهة ومن جهة أخرى فهي يسيرة على المسلم إن يسرها الله تبارك وتعالى عليه dan perlu kita ingat bahwasanya niat itu merupakan amalan hati Sehingga niat itu merupakan perbuatan hati dan niat ini semuanya dibawa kekuasaan Allah Ta'ala Allah yang bisa membolak-balikkan hati sehingga Allah yang, yang mengatur hati manusia namun kita sebagai pemilik hati tersebut kita pun berhak untuk mengaturnya sehingga kita bisa untuk memanage dan mengatur niat yang ada dalam hati kita فالنية لا تحتاج مني ولا منك إلى أن ندفع مالا إلى أن نبذل قوة إلى <clears throat> أن نعمل أعمالا شاقة أو عظيمة بل هي حركة يسيرة في القلب يمكن بهذه الحركة أن تحول دنياك إلى جميعها أن تحول دنياك جميعها بما فيها من أعمال إلى حسنة عند الله تبارك وتعالى Dan urusan niat ini ini urusan yang sangat mudah karena perkara kecil tidak membutuhkan biaya sehingga orang mengatur niat tidak membutuhkan uh, usaha berupa harta harus membayar ataupun yang lain. Jika saatnya seseorang bisa berhasil mengatur niatnya dan hatinya, niscaya perbuatan dunia kita ini, apa yang sedang kita jalankan di dunia ini, ini semuanya bisa bernilai ibadah sehingga kita bisa mengambil pahala dan kebaikan nanti di hadapan Allah Taala. ومثال على هذا أن الناس وهم في مكان واحد وهم في زمان واحد وهم على حال واحده الا ان الاول يكون بنيته قريبا من الله تبارك وتعالى والثاني يكون بنيته بعيدا جدا من الله تبارك وتعالى رجلان في الصلاه يصليان في مسجد واحد صلاه واحده إمام واحد قراءة واحدة ركوع واحد سجود واحد كل واحد لكن الأول <coughs> قلبه معلق بالعرش والثاني قلبه يحوم في الدنيا فبينهما كما بين السماء والأرض urusan niat ini urusan yang sangat urgen Oleh karena itu, karena niat ini dalam hati, sehingga tidak bisa kita bedakan dalam perbuatan kita. Terkadang ada dua orang berada di tempat yang satu, di waktu yang satu, bahkan perbuatannya pun balik. Namun orang yang pertama niatnya sangat dekat sama Allah Ta'ala Beribadah kepada Allah Sedangkan yang kedua, hatinya sangat jauh sekali dari Allah Ta'ala. Contohnya misalkan kita dalam surat kita, sholat berjamaah, tadi surat kita sholat buhur. <coughs> imamnya satu, gerakannya bareng dari takbir sampai salam. Demikian juga bacaannya pun sama, baca fatihah dan yang lainnya. Namun subhanallah, orang-orang yang sholat ini ada yang hatinya itu bergantung kepada Allah di atas. Namun ada juga yang sholat bersama kita, namun hatinya terpaut dengan dunia kita, tersibukkan dengan aktivitas dunia kita, walaupun kita sama-sama sholat. Oleh karena itu, sholat ini atau niat ini terkadang bisa membedakan manusia antara langit bagikan perbedaan dengan bumi yang kita injak ini. Sehingga terkadang satu amalan, tapi dikarenakan niatnya terkadang bernilai sangat berbeda sekali. وقد يظن البعض أن النية طيبة وجيدة في العبادات فقط وهذا غلط بل النية كذلك مطلوبة حتى في في العبادات في العادات ومطلوبة حتى في الأعمال أعمال اليوم والليلة التي يقوم بها الإنسان فهذا ينام من الليل والآخر ينام كذلك من الليل ولكن هذا مأجور عند الله تبارك وتعالى بالحسنات الكثيرة وهذا مأزور عند الله ونومهما واحد لماذا؟ لأن الأول نوى بنومه أن يتقوى على طاعة الله تبارك وتعالى نوى نوى بقلبه أن نومه هذا سيعينه على القيام لصلاة الفجر إن شاء الله تبارك وتعالى والآخر نوى بنومه أن يستعين على معصية الله بعد إذ يستيقظ فهذا مأجور وهذا مأزور والفرق بينهما هو النية فقط dan urusan hati ini, niat ini bukan berkaitan tentang ibadah saja. Namun terkadang niat ini bisa mempengaruhi tentang adat istiadat perbuatan sehari-hari yang kita jalankan, aktivitas kita. Oleh karena itu terkadang ada seseorang tidur tidur bareng namun karena perbedaannya maka perbedaan juga apa yang bisa didapatkan sama dia ada dua, dua orang tidur yang satu mendapatkan pahala dari tidurnya dan yang satu mendapatkan dosa dari tidurnya juga apa yang mempengaruhi? Yang mempengaruhi adalah niatnya satu orang tidur apa niatnya? Niatnya supaya nanti bangun bisa kuat untuk beribadah sholat malam atau sholat subuhnya sehingga tidurnya dengan dia seperti ini menjadi ibadah mendapatkan pahala yang kedua dia tidur niatnya supaya nanti kuat untuk berbuat dosa dan maksiat maka dia pun dalam tidurnya mendapatkan dosa dan maksiat oleh karena itu niat ini bukan urusan ibadah saja, namun bisa menjadikan kegiatan aktivitas hari hari kita bisa bernilai ibadah jika seandainya kita niatkan kepada Allah Taala. وإذا كان هذا في جميع الأعمال فإنه أو فإن عمل التمريض والتطبيب والعمل في المستشفيات له الحظ الأكبر والنصيب الأوفر من هذا الأمر لماذا؟ لأن العمل في المستشفى سواء كان تقديم خدمة طبية أو غير ذلك من الخدمات التي تقدم في المستشفى له طابع إنساني له طابع إنساني بمعنى أن فيه تعامل مع مع الآخرين وهذا التعامل مع الآخرين بحد ذاته يمكن أن يكون قرب لله تبارك وتعالى قال الله تعالى وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا لا شك أن هذا فيه أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى ولكن يفتقر إلى النية Oleh karena itu pekerjaan di sebuah rumah sakit atau rumah sakit kita ini Jangan sampai kita yakini ini urusan dunia saja. Kita nggak bisa mendapatkan pahala dari pekerjaan kita. Seorang menjadi dokter yang bisa mengobati pasien, perawat yang memberikan uh, bantuan kepada orang yang sakit, ini merupakan ibadah yang sangat besar. Jika seandainya kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Taala, kebaikan yang kita sampaikan kepada manusia yang lain itu merupakan ibadah walaupun hanya sekedar ucapan oleh karena itu Allah Ta'ala mengatakan wa nasi husna ucapkan kepada manusia dengan ucapan-ucapan yang baik kalau kita bertutur kata dengan orang lain dengan tutur kata yang baik dan bijak itu sudah merupakan ibadah apalagi kalau kita bisa membantu orang-orang yang sakit yang membutuhkan bantuan sampai akhirnya bisa sembuh jika kita niatkan untuk Allah maka ini bisa mendulang banyak pahala dari Allah Ta'ala وقد يظن بعض الناس أن هذا غريبا عن الدين وهذا غلط لأن دين المسلم يدخل في كل أجزاء حياته فالدين في المسجد والدين في البيت والدين في الشارع في السوق في المستشفى في التعامل مع الآخرين قال الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي كل حياتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين Terkadang sebagian kita menganggap aneh jika seandainya pekerjaan aktivitas sehari-hari kita baik pekerjaan di rumah sakit atau di tempat-tempat yang lain aneh kalau saat ini ini merupakan agama maka perlu kita tekankan bahwasanya agama Islam itu cakupannya luas agama Islam bukan hanya di masjid agama Islam itu di masjid di rumah di jalan di tempat kerja kita di rumah sakit, di semua tempat itu merupakan agama kita. Oleh karena itu, aktivitas setiap hari kita dan kehidupan kita di dunia itu merupakan bagian dari agama kita. Maka itu Allah telah mengatakan, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi bil alamin." Katakan oleh Muhammad dan kepada semua manusia, sesungguhnya sholatku di masjid penyembelihanku di rumah kita atau di pasar, kehidupanku di mana saja, dan juga kematianku semuanya hanya untuk Allah Taala. Oleh karena itu agama bukan hanya di masjid, di tempat kerja kita pun agama. Demikian juga di rumah kita agama dan di pasar kita pun agama. sehingga cakupan agama itu sangat luas sekali. وإذا كان المسلم لا يأخذ أجرا لا يحصل حسنة إلا في صلاته إلا في صومه إلا في تسبيحه وتهليله وهذا لا شك أنه أجر عظيم لكن إذا كان لا يحصل أجرا إلا في هذه العبادات فإن أجره سيكون قليلا يوم القيامة بل المسلم يجب أن يحصل أجرا في كل يومه ومن كل عمله نحن نصلي في اليوم ساعة ساعة ونصف ساعتين ولكننا نعمل ثمان ساعات نعمل تسع ساعات عشر ساعات يمكن لنا بالنية الصالحة أن نحصل أجر هذه الساعات الطويلة التي نعملها قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى فأنت أمير نفسك إن شئت نويت بعملك هذا الله والدار الآخرة وإن شئت نويت به الدنيا من نوى الدنيا أخذ الدنيا ومن نوى الآخرة أخذ الآخرة قال تعالى من يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسيجزي الله الشاكرين Jika seandainya kita sebagai seorang muslim tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dalam sholat kita, puasa kita, sodakoh kita, baca Quran kita, berapa yang kita bisa mendapatkan pahala? Sedikit sekali. Kita sholat berapa jam kita setiap hari? Sholat lima waktu, dihitung berapa jam? Satu jam, dua jam. Jika seandainya dengan sholat saja kita dapat pahala, berapa jam yang bisa kita ambil untuk mendapatkan pahala. Padahal kita sholat dan kita bekerja lebih banyak bekerjanya daripada sholatnya waktunya. Bekerja selama jam. Maka itu seorang muslim bisa mendapatkan pahala dalam sholatnya, dalam uh, zakatnya, dalam uh, puasanya, demikian juga dalam pekerjaannya. Jika seandainya seorang muslim dalam pekerjaannya yang membutuhkan waktu lama berjam-jam diniatkan ikhlas untuk Allah Ta'ala niscaya orang muslim bisa mendapatkan pahala bukan hanya dalam ibadahnya saja tapi dalam aktivitas setiap harinya orang muslim pun bisa mendapatkan pahalanya maka dari itu kita itu pemimpin kita pemimpin bagi jasad kita dan hati kita terserah anda anda arahkan kegiatan aktivitas untuk ngejar dunia saja itu terserah Anda, milik Anda sendiri. Atau Anda ingin kejar akhirat Anda dengan aktivitas setiap hari Anda, itu pun juga Alhamdulillah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda, Innamal a'malu binniyat. Amal seseorang itu tergantung pada niatnya. Wa inna malikun limri imanawa. Setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan sama dia. Kalau dia mengejar dunia, sehingga dia nanti bertanggung jawab. Kalau dia mengejar akhirat, akan dimudahkan semua Allah Ta'ala maka itu Allah telah mengatakan wa murid yurid dunia dunya nutihi minha siapa yang ingin mengejar dunia dalam niatnya saya kasih akan dikasih sama Allah Ta'ala dan siapa yang mengejar akhirat juga dengan niatnya Allah Ta'ala pun akan mengasihi dan Allah akan memberikan balasan yang banyak bagi orang-orang yang bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala maka itu kita pemimpin kita yang bisa menjalankan hati kita dan perbuatan kita apa yang akan kita kejar itu semuanya terserah kepada kita masing-masing. وبعد فهناك علامات ودلالات آه، يستدل بها المرء المسلم على نيته الصالحة وإخلاصه لله رب العالمين حتى في عمله الدنيوي من هذه العلامات أولا إتقان العمل فانظر في نفسك إن كنت تحب أن تتقن العمل وتتمه على أكمل وجه وتقوم به على أحسن مقام ولا ترضى بأن يكون فيه نقص طالما أنك قادر على إتمامه فهذا من علامة الإخلاص من علامة النية الصالحة لأن الذي يراقبك من البشر يراقبك على العمل بشكل عام هل أنجزته أو لم تنجزه ولكن الذي يراقبك على أدق التفاصيل هو الله تبارك وتعالى رب العالمين فإذا كنت تتقن العمل فهذه علامة على الإخلاص على النية الصالحة Dan di sini ada beberapa tanda tanda-tanda atau ciri-ciri orang-orang yang beraktivitas niatnya ikhlas untuk Allah Ta'ala atau kalau kita berbicara masalah kedokteran orang yang bekerja di instansi rumah sakit walaupun pekerjaan duniawi tapi dia niatkan untuk Allah itu ada ciri-cirinya dan ada tanda-tandanya yang pertama Cirinya adalah orang yang optimal dalam bekerja. Sehingga bekerja itu dengan pekerjaan yang paling tinggi, yang paling optimal. Kenapa? Karena yang kita harapkan bukan hanya upah yang kita dapatkan dari manusia, yang kita harapkan Allah Ta'ala dan pahala atau surga. Kalau seandainya kita itu hanya meminta pujian orang lain, sampai berapa? Atau sampai kapan orang itu bisa mengasihi kita? Namanya eh, pengawas di rumah sakit ini dia akan bisa mengawasi perbuatan kita sampai sedetail-detailnya. Paling bisa mengawasi secara globalnya saja. Jika seandainya ada orang niatnya hanya untuk duniawi, dia tidak akan bekerja kalau tidak diawasi. Namun kalau niatnya untuk Allah Taala, Allah Maha mengetahui. Sampai sedetail kecil apapun pasti akan diawasi oleh Allah Taala. Oleh karena itu, jika niatnya ikhlas untuk Allah Taala, pasti hasilnya orang itu akan optimal dalam bekerja. Sehingga bekerja dengan jerih payah dan susah payah semaksimal mungkin dia kerjakan. Bukan hanya ketika dilihat atau diawasi sama pengawas saja. قال الله تعالى الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم أيكم أحسن عملا ليبلوكم أيكم أحسن عملا العمل الأحسن والأفضل والأتم وهو الذي يجمع بين أمرين الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله جبريل عليه السلام ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك واحدة من الممرضات عندنا في الأردن اتصلت بواحد من العلماء فقالت أريد أن أسألك سؤالا قال تفضلي قالت عندنا عملية وعندنا آه، عينة عينة عينة الدماء أو عينة الفحص آه، عندنا عينة فحص آه، ولم أكتب الاسم بدقة عليها وصار في نوع من الخربطة يعني نوع من الإشكال مشكلة فقال لي الطبيب هاتي العينة فقلت له لا يعني لم أكتب عليها الاسم بشكل واضح أو صار في إشكال فقال أي أي عينة ما في مشكلة أي واحدة ما في مشكلة هذا يا إخواني ما في إتقان هذا ما في إحسان هذا ما في رقابة لله رب العالمين هذا لا يستشعر أن الله تبارك وتعالى يراقبه dan di antara perintah yang Allah telah perintahkan Allah telah berfirman Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah lah yang menciptakan kalian dan menjadikan kehidupan kalian Demikian juga kematian kalian itu sebagai ujian. Allah menciptakan kalian untuk diuji. Supaya apa? Supaya ketahuan siapa orang yang paling baik, paling optimal dalam bekerja, dalam berbuat kebaikan. Dan dinamakan pekerjaan yang paling baik itu adalah pekerjaan yang mengandung ikhlas dan mutabah, mengikuti contoh yang pernah dibuat sama Rasulullah SAW. Oleh karena itu, orang-orang yang dia itu bekerja dengan seoptimal mungkin dan sebaik mungkin, berarti dia telah menjalankan bentuk dari keinginan untuk mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Maka itu Rasulullah SAW pernah ditanya sama malaikat Jibril, Wahai Muhammad, apa yang dinamakan dengan ihsan? Maka Rasulullah SAW menjawab, Anta budullaha kata tarah. Engkau beribadah kepada Allah seperti kamu melihatnya. Kalau kamu tidak bisa setingkat ini, maka anggap saja Allah melihat kamu, mengawasi kamu dimanapun kamu berada. Kemudian belum mencontohkan sebuah kisah yang terjadi di Yordania. Ketika ada seorang perawat bertanya kepada seorang syekh, mengatakan syekh, saya pernah bekerja di sebuah rumah sakit, kemudian keliru dalam pekerjaan saya yaitu tidak menulis nama alat Allah alam namanya apa tadi? Kabel sambal jadinya. Jadi lupa tidak menulis. Yaitu seorang perawat lupa tidak menulis seperti ini. Akhirnya ketika dokter bertanya, mana berikan? Dia mengatakan beralasan yaitu intinya dia tidak mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Akhirnya terjadi kerusakan dalam pekerjaannya dan mengakibatkan keparahan parah Hasilnya maka dari itu hati-hati karena kita itu diawasi oleh Allah Ta'ala. Sekecil apa perbuatan kita pasti ada akan ada yang mengawasi kita. Maka itu orang yang niatnya ikhlas untuk mencari pahala Allah Ta'ala Insya Allah dia akan semakin hati-hati dalam bekerja Pekerjaan yang besar maupun yang kecil Semuanya tidak luput dari pengawasan Allah Ta'ala Kalau dokter pengawas di rumah sakit nggak bisa mengawasi Sedetil kecil-kecil nggak bisa Tapi Allah pasti akan mengawasinya ومن علامة النية الصالحة والإخلاص أن يعمل المرء المسلم ما بوسعه أن يبذل الأسباب التي يقدر عليها ولكن قلبه متعلق بالله تبارك وتعالى أنه هو الخالق أنه هو الرازق أنه هو المحيي أنه هو المميت أنه هو الذي يشافي هو الذي يعافي بيده الأمر يقلب الليل والنهار يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي يحيي العظام وهي رميم يبدل الأمر يدبر الأمر بيده الخلق ألا له الخلق والأمر فتبارك الله رب العالمين Ciri yang kedua, tanda seseorang yang bekerja ikhlas untuk Allah Ta'ala Itu tanda yang kedua ini Orang yang bekerja ikhlas untuk Allah Ta'ala senantiasa bergantung hatinya kepada Allah Ta'ala Walaupun orang itu diperintahkan untuk mengambil sebab Itu seseorang boleh mengambil sebab Penelitian kita, obat-obat yang kita berikan ini sebab Tapi jangan sampai kita lupa bahwa ini menyembuhkan hanya Allah Ta'ala Allah yang memberikan penyakit Allah yang mencabut penyakit tersebut Allah yang menciptakan kita dan Allah yang mematikan kita, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang nanti mematikan kita, membangkitkan kita kembali. Itu semuanya Allah Ta'ala. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, Ala lahul khalqu wal amru, tabarakallahu rabbul alamin. Ketahuilah bahwasanya Allah lah yang memiliki perintah dan perkara di dunia ini dan di alam semesta. Dan Allah adalah zat terbaik yang menciptakan. Oleh karena itu, Jangan sampai karena kita memiliki keahlian Akhirnya kita berpangku dengan keahlian kita Sampai kita lupa Allah Ta'ala Ketahuilah bahwasanya Seseorang itu harus bergantung hatinya kepada Allah Ta'ala Tidak ada yang bisa menyembuhkan Kita sendiri tidak akan bisa Kecuali Allah yang menyembuhkan Maka itu kalau seandainya kita bergantung kepada Allah Ta'ala Hati kita senantiasa terpaut dengan Allah Ta'ala Pasti Allah Ta'ala akan memudahkan urusan kita واخيرا من علامه النيه الصالحه والاخلاص المبادره للعمل التطوعي المسارعه للعمل الزائد التطوعي فانا كطبيب مطلوب مني ان اجري بعض الاشياء لهذا المريض ولا احاسب دنيويا ان ابتسمت في وجه المريض ان ساعدته ان آه، دعوت له إن تعاملت معه بالحسنى غير مساءل في الدنيا ولكن هذا كله عمل تطوعي فيه أجر عند الله تبارك وتعالى فتجد المخلص تجد صاحب النية الصالحة تجده يبادر إلى الزيادة في العمل فهو يقوم بالعمل الملقى على كاهله يقوم بالعمل الذي هو واجب عليه يقوم بمسؤوليته وزيادة على ذلك آه، يبتسم في وجه المريض يقدم له العون يقدم له المساعدة إيه، إن سأله يترفق به إيه، ربما يناوله بعض الأشياء ربما يوقظه المريض في الليل يستيقظ الطبيب أو الممرض ويسهر على راحة المريض هذا كله في الدنيا قد لا يكون له أجر لكن في الآخرة لا شك أن له أجر عند الله تبارك وتعالى وهو أجر عظيم لكن متى إذا نوينا به أن يكون لله تبارك وتعالى Kemudian ciri yang ketiga dan ini mungkin ciri yang terakhir ciri atau tanda orang yang bekerja untuk Allah Ta'ala yaitu segera untuk mengambil pekerjaan-pekerjaan tambahan yaitu maksudnya seseorang memang di sebuah instansi digaji, diberikan upah terhadap pekerjaannya. Cuma jangan hanya pekerjaan itu saja yang kita kerjakan. Namun ada pekerjaan-pekerjaan tambahan yang mungkin dari segi duniawi kita nggak mendapatkan upah. Tapi kalau kita niatkan untuk Allah Ta'ala, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Seperti misalkan seorang dokter atau perawat melihat ada seorang pasien membutuhkan bantuan saja sekecil apa saja kalau seandainya kita membantu ini nggak mungkin mendapatkan upah karena pekerjaan tambahan. Namun kalau seandainya orang itu ikhlas ingin mendapatkan pahala Allah Taala, dia tidak segan-segan untuk mengerjakannya. Oleh karena itu orang-orang yang niatnya untuk mencari pahala Allah Taala, dia tidak segan-segan untuk meluangkan waktunya dalam bekerja walaupun pekerjaan itu bukan pekerjaan yang pokok terhadap upahnya. Namun selama itu adalah pekerjaan yang baik, seperti misalkan tersenyum sama pasien, atau datang ke, uh, ke kamar pasien, membangunkan, atau kalau dia butuh air diambilkan airnya atau disuapi. Jika memang ini pekerjaan tambahan, tapi kalau ini bisa mendatangkan pahala dari Allah Taala, maka seorang yang ikhlas tidak segan-segan untuk beramal. Jangan sampai kita beramal hanya untuk mendapatkan upah saja, Dan pekerjaan yang mendapatkan upah saja yang kita geluti Tapi banyak pekerjaan-pekerjaan yang mungkin tambahan tidak, tidak tidak mendapatkan upah darinya Tapi jika kita, kita niatkan ikhlas untuk Allah Ta'ala Kita bisa mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala بارك الله فيكم وصلى الله على محمد وعلى اله واصحابه كيف سؤال ما في مشكله الوقت الوقت طويل 15 mungkin kita isi pembelajaran ke depan untuk tanya jawab dan sekedar informasi ujian jalan ini insya Allah hari Senin dan hari Kamis tiap dohor insya Allah misi di masjid ini. Uh, mungkin saya juga pertanyaan ini pada area yang lanjut 15 menit ke depan. di satu kampung biasa ada kelas sekolah saya kan pemaparannya tidak pakai proposal misalkan membangun masjid ya tetapi karena saya untuk perumahan yang lebih kaya sehingga betul kemampuan saya ini bantu paling dua puluh ribu tetapi karena saya dunia kaya itu tidak mau sama saya sehingga saya saya betul-betul misalkan seratus ribu gitu apakah niat itu niat saya itu memang bila ngomong atau memang lahir terbaik di mata Allah terima kasih saya masih belum maksudnya kita bawa iya. proposal saya sebenarnya kemampuan untuk bersihin itu ada yang tapi terima kasih wah mau saya kaya tapi setiap yang kan melihat melihat yang atas dulu kalau yang atas mungkin 25 dia akan turun 25 kalau walaupun lebih mampu tapi saya lihat saya nyoba 100 sekarang untuk panas-panas yang kayak bagaimana di mata Allah Ada ada bina masjid. Bayin. الميكروفون كل سؤال Eh, السؤال هذا إذا كان في المدينة أو في المنطقة آه، هناك بناء المسجد بناء المسجد wa katsir minal muslimin alladhi yu'ti amwalahum li binail masjid. Lakin al-aghniya bukhala la yu'ti amwalahum illa qali Fa idza ra'a ahaduhum uh, rajulan yu'ti amwalan katsiran fabadaru ila iqtarihim katsir. Subhanallah. If yajus ulana masalan anak anak arok الأغنياء هذا بخلاء أيوه لا يؤتون أموالهم إلا إذا رأى رجلا أعطى كثيرا فهؤلاء يعطوا أكثر من هذا أيوه فأنا مثلا أعطي بنية بنية حتى هؤلاء يعطوا يقتدوا بي آه. أيوه إذا كان هنا أجيب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم خرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أقوام من مضر فقراء مجتابين نمار يعني من شدة فقرهم يلبسون الخرق البالية فقام النبي صلى الله عليه وسلم ورغب الناس في الصدقة فقال تصدق أحدكم من ديناره من درهمه من صاع بره من صاع تمره فلم يقم أحد الأغنياء موجودون فلم يقم أحد فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتمعر وجهه فقام رجل بعد ذلك قام رجل بصدقة يحملها بيديه حتى وضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه الناس صنعوا مثل ما صنع فذهبوا إلى بيوتهم وأتوا بالصدقات حتى تكومت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كأمثال الجبال من الطعام والمال والبر والتمر والثياب فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه المذهب كأنه الذهب الذي يلمع وقال من سن في الإسلام سنة حسنة من الذي سنها؟ هذا الذي قام وامتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يبتدع في الدين بل امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم فله أجرها وأجر من عمل بها فإذا كنت يا أخي تنوي بصدقتك أن تظهرها حتى يراك الأغنياء ويتصدقوا بمثل ما تصدقت وزيادة فالله تبارك وتعالى يقول إن تبدوا الصدقات فنعم هي وإن تخفوها فهو خير لكم بارك الله uh, <clears throat> jadi jawabannya beliau mengatakan boleh asalkan dilatih niatnya yaitu niatnya agar orang lain mengikuti bukan niatnya supaya dipuji ya jadi niatnya beda kita misalkan memberikan uang lebih daripada yang lain tapi niatnya supaya diikuti sekalian dipuji jadi hati-hati jadi intinya niatnya supaya memberikan semangat kepada orang lain untuk menyumbang dan mengikuti dia maka ilmunya dibolehkan ada sebuah kisah disebutkan oleh Muslim Pernah datang orang-orang fakir dari kalangan Bani Mughal. Orang-orang fakir ini memakai pakaian sudah sobek-sobek. Datang menemui Rasulullah SAW, Rasulullah kasihan. Akhirnya Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar mengatakan kepada para sahabatnya, "Wahai para sahabatku, ayo kalian bersedekahlah dengan uang kalian, baju kalian, makanan yang kalian miliki." Ketika Rasulullah SAW menganjurkan bersedekah, enggak ada yang mau. Sahabat tidak ada yang mau bersodakoh. Akhirnya Rasulullah SAW mukanya merah, menunjukkan marahnya beliau. Tiba-tiba berdiri satu orang, membawa sodakoh satu genggam. Lalu maju mengatakan kepada ya Rasulullah, ini sodakoh saya. Di hadapan Rasulullah SAW disaksikan oleh para sahabat. Akhirnya gara-gara satu orang ini bersodakoh, semua para sahabat pulang ngambil sodakoh mereka kemudian dikumpulkan di hadapan Rasul SAW Alaihi Wasallam sampai berkumpul satu gunung. Sodako ada yang berupa baju, ada yang berupa makanan, ada yang berupa gantung dan yang lainnya. Lalu berubahlah wajah Rasulullah SAW Alaihi Wasallam berseri-seri Rasulullah SAW Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah SAW Alaihi Wasallam bersabda, "Mansan fil Islami sunnatan hasanah, falahu ajuruna wa ajru man amila biha." Siapa yang memulai kebaikan dalam Islam maka dia akan mendapatkan pahala dia sendiri dan pahala orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Oleh karena itu kalau kita menjadi contoh dan banyak orang mengikuti kita, maka kita akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengikuti kita. Yang penting tadi kita harus mengatur niatnya. Kalau kita bersodako, kita sembunyikan itu baik. Namun kalau seandainya dengan kita tampakkan dan orang lain bisa mengikuti kita, sekalian kita bisa mengatur niat kita jangan sampai kita niatnya ria supaya dipuji dan yang lainnya maka itu juga baik ada tapi dia itu daftar isu ada سؤال سؤال ثاني هذا سؤال نفس الأخ ايش السؤال؟ Maksudnya dia memaksakan diri apa nulisnya? Memaksakan seribu. Berarti memang benar-benar bayarnya seratus ribu. Ya, dua puluh ribu. Ah, bukan bohong berarti kan nggak bohong. ماذا يستفيد؟ tapi tulisnya di atas ribu itu juga bikin bohong bohong oh bohong berarti pertanyaan bohong tadi ada bohongnya في مشكلة ما في مشكلة نكون كسبنا سؤالين نكون كسبنا كأنه سؤالين من أجل العلم لا لا لا لا زيادة لا بأس هو يقول انه يتصدق ب ب 100 يكتب في الدفتر 20 لماذا؟ حتى آه، يرى الناس مثلا آه، الاغنياء اوه هذا 20 انا سأعطيه 30 هذا فقط آه. حتى ياتي الاغنياء يتصرف اكثر من هذا على كل نحن نعتبر الذي فهمناه في البداية سؤالا وهذا سؤال آخر وهذا من أجل العلم ينتشر العلم إن شاء الله تبارك وتعالى فلك أجر سؤالين أنت أعطيتنا سؤال ونحن نكتب لك سؤالين جيد على كل لا يجوز الكذب الكذب لا يجوز والغاية لا تبرر الوسيلة Ya kalau pertanyaan ini yaitu kalau kita bayarnya cuma misalkan sepuluh ribu cuma kita ini 100 supaya orang-orang kaya bersaudara lebih dari saya kalau ini hukumnya nggak boleh kenapa karena dustanya nggak berikan karena dustanya ini dustanya kenapa karena dalam Islam al ghoyatu la wasilah tujuan tidak bisa menghalalkan segala cara kita niatnya baik cuma nggak boleh dengan cara dusta atau dengan cara-cara yang tidak dibolehkan Orang kalau niatnya baik, caranya pun harus baik. قلت له انه هو اعطانا سؤال ونحن نكتب له سؤالين ما قلت له اياها؟ لا اقول له اياها Ya jadi belum ngomong eh, bapak tadi bertanya satu pertanyaan, tapi alhamdulillah keluarnya dua. <laughs> Jadi alhamdulillah keluarnya dua. <laughs> نعم تفضل شيخ عليكم السلام saya pribadi sebagai nanti bisa menentukan hadis tapi kan saya masih ngaku dalamnya saya itu masih ingin dinasihat sama saya ingin nasihat dari saya nasihat nasihat ada topik mustaqil ada mustafa yurid minta nasihat berada wakal wajib anak topik nasihat apa Nah, dalam hal ini saya masih memikirkan saya itu kerja itu tidak begitu berat tapi mungkin dapatannya banyak أمر ليس بالشديد أي أمر قد قصير عمل قليل لكن آه، جزاؤه كثير آه، يعني نريد نريد نجيب الذي يشتغل في هذا المستشفى العمل هذا طويل يسير واجره ياخذ المال والمال الكثير ايش نصيحه؟ آه، عمله قليل في الوقت يعني ولا إيه، في الوقت وفي العمل يسير يسير مثلا يصف فقط يصف المستشفى فقط ي- يأخذ رأسه والمتفق عليه بينه وبين ال- بين إدارة المستشفى هذا هو Tapi memang upahnya sudah ada kesepakatan memang kesepakatannya kayak gitu walaupun pekerjaannya ringan tapi tetap dapat upah sekian sudah ada kesepakatan nggak sama pihak rumah sakit ya, ya seperti yang saya katakan waktu dulu kita masih di situ kalau berubah itu kan gitu saja kita cuma kehilangan orang mendapatkan apa سؤال السؤال هذا هل هو ممكن ان يكون هذا قربة لله؟ اذا كان امر قليل يسير لكن يحصل على آه، فلوس كثير. وهذا العمل بينه وبين الاداره هذا هو عمله؟ هذا ما اتفق بينهما هذا متعلق الاتفاق نعم نعم من كان <clears throat> يتقاضى اجرا كبيرا على عمل يسير في الدنيا فهذا فضل الله تبارك وتعالى إذا كان بحقه وإذا كان على حسب الاتفاق بينه وبين من يعطيه هذا الأجر فهذا فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء أعطاه إياه في الدنيا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعطيه كذلك في الآخرة أكثر وأكثر نعم ممكن هذا آه، Nah, jadi آه، pertanyaan ini yaitu kalau seandainya seorang dokter pekerjaannya ringan, cuma bisa mendapatkan upah yang banyak. Terus apakah bisa mendapatkan pahala dari kiamat? Yaitu yang perlu kita ketahui jika seandainya memang kesepakatannya seperti ini sudah dari awal memang kesepakatannya walaupun pekerjaannya ringan dapat upahnya sekian itu karena memang kesepakatan dari awal tanpa ada kecurangan, kezaliman dan yang lainnya maka ini semuanya fadlullah yu'tihi semuanya adalah nikmat yang Allah telah berikan kepadanya sehingga itu semuanya tidak ada masalah. Semuanya merupakan nikmat dari Allah Taala. Walaupun amalannya cuma remeh kecil, cuma kesepakatan dari awal dengan profesi dia atau kemampuan dia seperti itu bisa mendapatkan upah yang lebih banyak tanpa ada kecurangan dan kezaliman, kebohongan, maka itu semuanya nikmat dari Allah Taala. Dan kalau seandainya ini halal, dan ini merupakan fadlullah yutihi man maka orang bisa mendapatkan pahala kalau seandainya dia bisa mengatur niatnya. Jadi tidak ada masalah yaitu di dalam urusan eh, amalnya dengan upah sekian itu tidak ada masalah. آخر سؤال بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا واسال الله تبارك وتعالى ان يغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وان يمحو عنا خطيئاتنا وان يرفع لنا درجاتنا وان يبارك لنا في حسناتنا وان يمحو عنا سيئاتنا جميعا وان يجعل فينا وفي ذريتنا البركه وان يرينا خير اعمالنا يوم القيامه وان يجازينا بالاحسان احسانا وبالسيئات رحمه وغفرانا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه